ke enam tidak mendomahkan ain dengan benar. Misalnya, a'udzu a'udzu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Padahal seharusnya didomahkan dengan benar. Ain didomah au. A'udzu a'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ bukan أعوذ